Jin Cimat punya cerita dengan judul Misteri Barak Tentara. Perkenalkan nama saya Ahmad Sugani. Saya tinggal di daerah Ngadirejo, Kota Kediri. Sebelum menceritakan pengalaman horor yang saya alami, saya ingin bertanya kepada para cimatres. Apa yang Anda pikirkan kalau mendengar kata tentara? Ya, sudah pasti sikap disiplin yang tinggi. Gerak langkah saat mereka berbaris juga merupakan ciri khasnya. Tapi bagaimana bila tentara itu bukanlah tentara seperti yang kita kenal? Baiklah, begini ceritanya. aku adalah seorang TNI dan sedang bertugas di Dili Timor Timur yang saat ini menjadi negara Timor Leste. Sebagian pasukan yang siap bertempur, kami sekeluarga harus tinggal di sebuah barak bersama keluarga lainnya. Tercatat ada sekitar 20 anggota keluarga yang tinggal di barak itu. Menurut informasi yang aku dapatkan, saat masa perang dahulu barak itu dipakai untuk memenjarakan para tawanan dan menguburkan para pasukan yang telah meninggal. Suasana di pagi hari sangat sejuk dan nyaman karena tinggal dengan banyak keluarga. Para istri tentara termasuk ibuku sering bercakap satu sama lain. Aku dan beberapa temanku juga bermain bersama anak-anak tentara lainnya. Namun, semua berubah menyeramkan tatkala sang mentari mulai terbenam. Saat itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hampir setiap tengah malam aku selalu mendengar suara tentara sedang berbaris. Rap langkah kaki mereka terdengar sangat rapi dan teratur. Kebetulan saat itu ayah sedang bertugas jaga. Langkah tegap, maju! Jalan! Why aku bertanya pada ibuku. Sudah tidur saja, jangan berisik. rasa penasaran mengusik diriku. Hampir tiap malam aku bertanya hal yang sama dan ibu selalu menjawab dengan jawaban yang itu-itu saja. Terkadang suara-suara itu tidak berhenti di situ saja. Ketika sedang terlap tidur pun aku selalu terbangun karena kaget. Terdengar suara orang melangkah di atap barak yang kebetulan masih menggunakan atap dari seng. Tentunya memunculkan suara yang berisik. Saat itu aku belum merasa takut karena berpikir yang sedang baris berbaris itu adalah ayah dan teman-temannya. Karena setiap malam ayah selalu pergi dengan alasan ada tugas malam. Sudah menjelang tidur malam, aku dan ibu akan bergegas ke peraduan. Aku berbaring sambil berguling-guling di tempat tidur. Saat itu ibu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku sendiri berbaring di tempat tidur menatapi langit-langit barat tempat aku tinggal. Tiba-tiba, derap langkah kaki para tentara itu terdengar lagi olehku. Aku merasa penasaran dengan suara itu. Aku mencoba untuk mengintip dari balik jendela, tapi tidak terlihat ada orang yang sedang baris berbaris. Hmm, kok gak ada orang ya? Umamku. Merasa semakin penasaran aku mencoba untuk keluar. Langkah tegap, maju! Jalan! maka di luar memang aku tidak melihat seorang pun. Bahkan keluarga lainnya seperti memenjarakan diri di dalam bara. Suasana sangat sepi dan hanya diterangi oleh beberapa lampu kecil yang berukuran 10 watt. Suara lolongan anjing malam membuat suasana semakin mencekam. Terdengar lagi suara derap langkah dari kejauhan. Tampak senyuman di wajahku mendengar suara itu. Aku dapat melihat dalam kegelapan tepat satu peleton pasukan sedang berbaris menuju barak tempatku. Sebagai anak kecil yang polos, aku tampak senang sekali dan sesekali melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Aku senang sekali melihat ayahku dan teman-temannya sedang berjalan menuju tempatku. Semakin lama pasukan itu semakin tampak jelas. Senyuman lebar di wajahku tiba-tiba meleleh dan berganti dengan wajah penuh ketakutan. Pasukan yang aku kira adalah ayahku, ternyata bukan. Aku melihat jelas pasukan itu menggunakan pakaian loreng khas tentara dan bersenjata lengkap. Namun mereka tidak seperti manusia pada umumnya. Sebagian dari mereka tidak memiliki kepala. Ada yang setengah kepalanya telah hancur. Bahkan aku melihat jelas ada yang ususnya terurai keluar seperti bekas koyakan senjata tajam sangat mengerikan dan memang sungguh mengerikan. Belum selesai aku melihat mereka semua dengan jelas. Tiba-tiba ibuku segera menutup mataku dan menarikku ke dalam. Aku hanya terdiam, tidak banyak kata-kata saat itu. Ibuku hanya berpesan. Kle, jangan keluar lagi kalau sudah jam segini. Bahaya, Le. Buku gemetar dan ketakutan setelah melihat barisan tentara menyeramkan yang baru saja lewat. Tidak lama kemudian ayahku datang. Aku segera memberanikan diri untuk bertanya padanya. Ah, Pak, kok tadi teman-teman Bapak mukanya hancur-hancur semua waktu baris di depan, Pak? Bapak hanya tersenyum kepadaku. Yang kamu lihat tadi bukan Bapak, Le. Mereka itu penunggu barak ini. Aku masih bingung. Hah? Penunggu gimana, Pak? Sudah, Le. Kamu buruan tidur. Malam-malam gini, nggak baik kalau anak kecil nggak segera tidur. Sepertinya Bapak enggan membahas barisan tentara hantu itu. Walaupun demikian aku sedikit lega karena Bapak sudah berada bersama kami malam itu. Tahun-tahun kemudian saat bapak sudah pensiun, beliau menceritakan siapa sebenarnya para tentara menyeramkan yang selalu berbaris setiap tengah malam. Konon, mereka adalah arwah korban perang kemerdekaan yang diyakini jasadnya masih tergubur di dalam para. Mungkin mereka ingin menunjukkan eksistensinya sekaligus berpesan bahwa dulu di barak itu pernah terjadi peristiwa memilukan yang merenggut nyawa mereka. Itulah cerita singkat dari saya untuk Jimatres semua. Salam Jimatres, salam misteri. Ah!